Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim ajma'in Wa la hawla wa la quwata illa billahil alihil azim Amma ba'du Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kembali di tempat ini Di rumah Allah subhanahu wa ta'ala Di majlis ilmu Tempat yang Allah paling cintai Allah mengumpulkan kita sama-sama dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu salat subuh berjamaah kemudian kita teruskan dengan menuntut ilmu agama. Kita masih di bab ya tentang hadis-hadis yang berkaitan ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapi Imam Tirmizi menyebutkan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan ibadah Nabi di malam hari judulnya umum tetapi hadisnya berkaitan dengan bagaimana ibadah Nabi Shallallahu alaihi wasallam di malam hari yaitu bagaimana tahajud beliau, sifatnya bagaimana dan seterusnya. Kita sampai di hadis nomor eh, 275 ya. Kita baca secara ringkas dari awal ya. itu bab uh, uh, ke-40 babu majaa fi ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga yaitu tentang bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah beliau yang sangat banyak sampai kaki beliau bengkak ya. Sehingga di antara sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atatakallafu hadha wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min wa Redaksi yang lain sahabat mengatakan ataf'alu hadha wa qad ja'aka qad ghafara laka ma taqaddama min wa ma ta'akhkhar. Qala afala Ketika uh, kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bengkak, maka salah seorang sahabat bertanya, ya, apakah engkau melakukan ini dan sungguh telah datang kepadamu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mengampuni dosamu, dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Maka Rasul menjawab bahwa banyaknya ibadah beliau bukan hanya untuk menghapuskan dosa, tetapi juga afala akunu abadan syakura. Bukankah aku adalah hamba yang pandai bersyukur. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ibadah beliau yang banyak itu untuk membuktikan beliau adalah hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah beliau yang beliau laksanakan bukan hanya sebatas untuk dihilangkan dosa saja, tetapi untuk membuktikan beliau adalah hamba yang pandai bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala sangat banyak memberikan nikmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa ada salah seorang tabi'in Aswad bin Yazid bertanya kepada Aisyah bagaimana salat Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Maka Aisyah menjawab, beliau tidur di awal malam yaitu setelah salat Isya. Jadi tatkala tidak ada kegiatan <clears throat> seperti mengobrol dengan istri, maka Rasulullah sallallahu eh, tidurnya cepat yaitu setelah salat Isya kemudian beliau bangun untuk salat tahajud atau qiyamul lail. Maka jika beliau berada di waktu sahur, maka beliau melaksanakan salat witir. Ini menunjukkan bahwa salat witir itu adalah afdolnya dijadikan sebagai penutup, dijadikan sebagai penutup. Tapi tak mengapa kalau salah seandainya kita mengerjakan salat witir setelah ba'diyah isya, langsung kita mengerjakan witir. Kemudian misalnya di waktu sahur jam setengah lima kita bangun lagi untuk sholat tahajud tidak mengapa kita buka kembali dengan sholat yang yang lain. Tetapi afdalnya kita katakan bahwa sholat witir itu sebagai sholat penutup. Kemudian beliau mendatangi tempat pembaringan beliau. Maka jika beliau memiliki hajat kepada istrinya, itu berhubungan suami istri, maka beliau mendekati istri beliau dan jika beliau mendengar azan maka beliau bangkit dengan semangat dan e, maka jika beliau junub karena tadi apa setelah tahajud beliau mendatangi tempat pembaringan beliau maka jika beliau junub maka beliau mengguyurkan air ke tubuh beliau dan jika tidak maka beliau berwudu dan keluar untuk untuk sholat <clears throat> hadis yang berikutnya nomor 265 hadis yang cukup panjang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ma ya yaitu tatkala beliau bermalam di rumah bibi beliau Maimunah untuk apa untuk melihat bagaimana ibadah Nabi di malam di malam hari ini termasuk uh, semangatnya para sahabat karena mereka tidak bisa melihat ibadah Nabi di siang hari ya karena berkaitan dengan malam hari maka mereka menginap di Eh, maka Abdullah bin Abbas menginap di uh, rumah bibi beliau Maimunah agar bisa mengetahui bagaimana petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidur di eh, beribadah di malam di malam hari. Maka kata sahabat Abdullah bin Abbas saya pun berbaring di sisi lebar dari <clears throat> dari apa? bantal ya. Jadi bantal itu panjang, maka Abdullah bin Abbas nah ini anggaplah bantal sisi lebarnya. Sisi lebarnya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Maimunah di sisi di sisi panjangnya ya. Jadi sebantal bertiga ya. Nah, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam eh, tidur sampai di pertengahan malam. Kemudian beliau bangun di pertengahan di pertengahan malam. Kemudian Alaihi Wasallam <clears throat> ketatkala bangun, ya maka Rasul bangun lalu memulai menghapus tidur beliau dari wajahnya. Jadi Rasul Shallallahu alaihi wasallam setelah bangun tidur mengusap wajahnya <clears throat> sehingga menghilangkan rasa rasa kantuk ya di diusap-usap. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Kemudian beliau bangkit untuk berwudu di Shannin Muallak ya, berwudu bangkit untuk berwudu di kantong kulit yang tergantung. Jadi uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya shan, shan itu termasuk wadah tempat penampungan air, tapi kecil yang terbuat dari kulit dan ini digantung. Di antara fungsi digantung adalah agar airnya terasa terasa dingin. Nah, jadi semakin menghilangkan rasa rasa kantuk. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu darinya. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperbaguskan wudunya. Kemudian beliau bangkit untuk sholat. Abdullah bin Abbas mengatakan, Lalu aku berdiri di sampingnya. Maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas kepalaku. Kemudian beliau memegang e, telingaku yang kanan lalu menggerak gerakkannya Maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat. Berapa kali ini? dua, tiga, empat, lima, enam, dua belas rakaat kemudian beliau witir ya kemudian beliau melaksanakan salat witir kemudian beliau ber, berbaring ya ini menunjukkan bahwa beliau berbaring setelah salat witir nanti disebutkan bahwa berbaringnya beliau ittijaknya beliau itu setelah melaksanakan qabliyah subuh ya kemudian hadis ini eh, sahih Kemudian hadis yang berikutnya, kita ini masih merojaah ya, hadis nomor 266. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah beliau mengatakan, karena Nabi saw yusalli min al minal laili 13 raka'atan." Nabi saw salat di malam hari, itu salat sunnah 13 rakaat. Nanti disebutkan bahwa Aisyah membatasi bahwa Nabi saw salat malamnya cuma 11 rakaat. Nah berarti seakan-akan dari sisi zohir bahwa hadis ini saling bertentangan padahal tidak. Kita nanti kita teruskan dulu kita baca hadis yang berikutnya nomor 267 hadis hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis nomor 267 dari sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli bil laili Man'ahu min dhalikan naum Au ghalabathu aynahu Salla minan nahar thintai asyrata rak'atan. Hadis ini juga sahih. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau tidak salat di malam hari, alasannya apa? Karena tidur yang menghalangi beliau. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ke tiduran sehingga beliau tidak melaksanakan salat qiyamul lail. Nah, jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketiduran kemudian tidak melaksanakan salat malam qiyamul lail, maka ada hukum cara untuk bisa melaksanakan salat qiyamul qiyamul lail itu di di siang hari. Jadi ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seseorang yang punya kebiasaan untuk tahajud ternyata kebablasan. Caranya apa? Di waktu duha dia melaksanakan qiyamul lail tersebut. Jadi seandainya dia memiliki kebiasaan salat qiyamul lailnya 5 rakaat, maka dia genapkan menjadi 6 rakaat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasanya beliau melaksanakan 11. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam salat di pagi hari 12 rakaat. Jadi digenapkan karena tidak ada witir di siang hari. Kalau pian kebiasaannya satu misalnya bangun satu rakaat aja, ya maka pian melaksanakannya dua. Di itu kapan dilakukan? Di waktu duha. Bukan salat duha bukan, tetapi di waktu du, duha. Kita mengkoda salat kiamul kiamul lain. Pian punya kebiasaan tujuh rakaat jam setengah lima bangun misalnya. Lalu pian salat witir semuanya tujuh rakaat. Kemudian kebablasan karena kuyuhan ya. Malamnya main futsal misalnya. <laughs> Lalu kuyuhan. Maka pian di waktu duha nanti menggenapkan menjadi delapan rakaat. Setelah pian bisa menambah dengan sholat du, duha. Ya. Itu cara agar seseorang bisa senantiasa istiqomah untuk sholat tahajud tatkala kebablasan dia bisa mengerjakan di waktu du, di waktu duha. Kemudian hadis yang berikutnya nomor 268. Hadis ini juga sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda "Idza qama ahadukum minal laili falyaftatih salatahu bi khafifataini." Kata Rasul, "Jika kalian bangun, jika salah seorang dari kalian bangun di malam hari, maka hendaklah memulai salatnya dengan dua rokaat yang ringan." Nah, sehingga tatkala ada hadis yang membatasi salat Nabi di malam hari cuma 11 yaitu Aisyah yang mengatakan Hadis yang lain dari sahabat yang lain Rasul Shallallahu alaihi wasallam 11 eh 13 rakaat. Nah, 13 rakaat itu disertai dengan dua rakaat ringan ini. Tetapi kalau 11 rakaat itu tidak di, tidak disertakan dua rakaat yang ringan ini. Jadi cara menggabungkannya apa? 11 rakaat ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha itu tidak menggabungkan dua rakaat ini. Tetapi yang 13 rokaat dengan menggabungkan dua rokaat yang ringan ini. Bisa dipahami ya? Itu cara menggabungkan yang pertama. Cara menggabungkan yang kedua bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bisa 11, bisa 3, 13. Bahkan ketika beliau semakin tua, kemudian beliau semakin melemah, Rasul bisa 7 rokaat, bahkan 9 rokaat. Jadi keadaannya berbeda, berbeda-beda. Bisa 11, kadang 13 dan juga di akhir hayat beliau beliau meringankan menjadi 9. Tetapi walaupun ringan 7 rakaat misalnya, 9 rakaat misalnya, salatnya lama. Salatnya lah lama. Cuma rakaatnya saja yang pendek, tetapi salatnya tetap tetap lama. Kemudian hadis yang berikutnya nomor 269. Nah, ini kita sampai itu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat uh, Zaid bin Khalid Al-Juhani. Sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani, beliau mengatakan la armuqanna salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawassattu atabahu aw fustatahu fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini khafifataini. Thumma shalla rak'ataini tawilataini tawilataini tawilataini. Thumma shalla rak'ataini wa huma dunallataini qablahuma. Thumma shalla rak'ataini wa huma dunal lataini qablahuma thumma shalla rak'ataini wa huma dunal lataini qablahuma thumma shalla rak'ataini wa huma dunal lataini qablahuma thumma autar fadzalika thalatha asyrata rak'atan. Ini hadis ini menunjukkan bahwa Nabi salat malamnya 13 rakaat. Aisyah mengatakan 11 rakaat. Maka cara menggabungkannya bagaimana? Dengan dua cara tadi. Yang pertama adalah uh, Riwayat Aisyah 11 rakaat dengan tidak menggabungkan atau memasukkan dua rakaat yang ringan. Kan dimulai dengan dua rakaat yang ringan. Adapun 13 rakaat ini dengan memasukkan dua rakaat yang ringan, maka menjadi 13. Cara menggabungkan yang kedua adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam bisa 11, di malam yang berikutnya bisa 3 13. Sahabat Zaid bin Khalid al-Juhani termasuk salah seorang sahabat yang sangat semangat dalam memperhatikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholat malam ini Nabi kerjakan di rumah, tidak di masjid ya. Maka dalam rangka untuk mengetahui bagaimana petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beristilah guring di mana di pelataran rumah. <laughs> Melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di malam di malam hari sama seperti Abdullah bin Abbas. Karena salah satu istri Nabi Maimunah, bibi beliau, sehingga beliau bisa menginap di rumah bibi beliau. Ini bukan mahrum ini. <laughs> Makanya apa? Beristilah guring di eh, apa namanya? pelataran rumah Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau ketika Nabi safar, beliau guringnya di muka tenda Nabi Shallallahu alaihi wasallam sehingga bagaimana melihat petunjuk Nabi dalam ibadah di malam hari. Mereka nggak puas petunjuk Nabi di siang hari. Maka di malam hari juga harus harus tahu. Itu bagaimana tahajud Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ini memang sahabat seperti itu, saking semangatnya bahkan guring di pelataran rumah atau kemah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani, la armuqanna sungguh saya benar-benar memperhatikan salat Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka beliau harus berjuang karena beliau mengatakan la'armuqanna sungguh benar-benar saya akan memperhatikan bagaimana sholat Nabi Shallallahu alaihi wasallam di malam hari. Apa yang beliau lakukan? satu atabahu. Lalu aku jadikan bantal tangga rumah Nabi. Jadi ada rumah, ada tangga kecil, Pak, eh, satu dua tiga, Itu namanya atabah dalam bahasa Arab. Nah itu beliau jadikan sebagai bantal untuk bisa melihat bagaimana ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari. tahu atau saya jadikan bantal atabah atau tangga kecil yang berada di hadapan kemah beliau. Itu berarti Nabi di luar ketika sah safar. Intinya adalah bahwa saking semangatnya sahabat Nabi ini untuk mengetahui bagaimana ibadah Nabi di malam hari, maka beliau rela berada di luar entah luar rumah beliau atau kemah kemah beliau. Nah, di sini ada muskilah atau ada problem ya. E, yaitu kan sahabat ini disebutkan di sini saya menjadikan bantal e, apa namanya E, tangga yang ada di hadapan rumah Nabi kan di dalam rumah itu bisa ada istri beliau, bisa ada istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka para pensyarah ya seperti syarah uh, Sunan Abi Daud Aunul Ma'bud beliau mengatakan barangkali kata la'allahu sallallahu alaihi wasallam kana kharijan anil hujurat barangkali Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat yang dilihat oleh Khalid Zaid bin Khalid Al-Juhani ini barangkali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika itu di, lu, di luar kamar, bukan di dalam kamar. Kalau di dalam kamar kan berarti seakan-akan sahabat ini apa? Mengintip kan? Maka kata uh, eh, Al Imam Azim Abadi, penulis Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud, Allahu Shallallahu alaihi wasallam karena kharijan anil hujurat. Barangkali Nabi Shallallahu alaihi wasallam salatnya di luar dari kamar sehingga kelihatan bagaimana ibadah Nabi ketika sholat. Kemudian ada juga yang mengatakan ini di kitab Al-Muntaqa Syarah Al-Imam Al-Muwatta, Syarah Al-Muwatta karangan Imam Malik juga maknanya kata beliau bisa jadi anna Khalidan qad ista'dzanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi si Zaid ini minta izin kepada Nabi sehingga beliau bisa melihat bagaimana ibadah Nabi di uh, malam hari. Atau bisa jadi maknanya adalah ketika Nabi Safar. Ketika Nabi Safar tidak bersama istri beliau, maka bisa melihat bagaimana ibadah Nabi di dalam tenda. Intinya adalah bahwa sahabat ini mengetahui bagaimana ibadah Nabi atau, atau salat Nabi di di malam hari. Nah, kemudian bagaimana sifat Nabi saw alaihi tatkala beribadah di malam hari, maka Rasul saw salat dua rakaat yang ringan. Ini berhubungan dengan hadis sebelumnya bahwa kalau kita sholat di malam hari tahajud maka mulailah dengan yang ringan dulu ya untuk mempersiapkan yang panjang berikutnya. Summa shalla raka'ataini tawilataini tawilataini tawilataini. Kemudian beliau sholat dua rakaat yang panjang, yang panjang, yang panjang. Sahabat ini mengatakan tiga kali, yang panjang, yang panjang, yang panjang. Berarti benar-benarlah lama. Artinya setelah dua rakaat yang ringan tadi, maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat berikutnya dengan waktu yang sangat lama. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Bayangkan biar Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa nanti disebutkan di hadis setelahnya. Kemudian setelah yang sangat lama ini dua rakaat, summa shalla rakaataini wa huma dunal lataini qablahuma. Kemudian Nabi salat dua rakaat dan dua rakaat ini lebih ringan daripada sebelumnya. Berarti sudah enam kan? Yang pertama dua rakaat ringan, yang dua rakaat setelahnya sangat panjang, yang dua rakaat setelahnya lebih ringan daripada yang sangat panjang tadi. Kemudian rakaat yang ke-8, "Tsumma shalla rak'ataini wa huma dunal lataini qablahuma." Kemudian Nabi sholat dua rakaat, yang dua rakaat yang kedelapan ini lebih ringan daripada se sebelumnya. Summa shalla rak'ataini wa huma dunal lataini qablahuma." Kemudian Nabi sholat dua rakaat dan dua rakaat ini lebih ringan daripada sebelumnya. Ini sudah yang sepuluh rakaat. Thumma sholat raka'ataini ini, wahumadun al lataini qablahuma. Kemudian Nabi sholat dua rakaat, yang dua rakaat ini lebih ringan daripada dua rakaat sebelumnya. Sudah menjadi berapa? Dua belas. Thumma autara salasa ashrat ashrat raka'atan kemudian beliau salat witir, maka jumlahnya menjadi berapa? 13 rakaat. Ya, jadi 13 rokaat. Nah, inilah uh, eh, salat maksimal Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan qiyamul lail yaitu 13 rokaat atau 11 rokaat. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidaklah menambah dari 11 atau 13. Kemudian pertanyaannya apakah boleh seandainya saking semangatnya kita tahajud kita lebih dari apa batasan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam kerjakan maka jawabannya boleh 15 rakaat misalnya saking semangatnya pian 15 17 maka boleh tetapi sesuai dengan sunnah sesuai dengan prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lebih dari 11 atau 13 rakaat. Kita baca penjelasan Syekh. Syekh Abdul Razak mengatakan Eh, sahabat Zaid bin Khalid al-Juhani ini yang mengatakan la armuqanna dan nabi sungguh saya akan memperhatikan bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari kata Syekh mengatakan ini adalah hirsus sahabah semangatnya para sahabat ya untuk mengetahui petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau qiyamul lail di malam hari Kemudian perkataan sahabat ini tu atabahu au fustatahu. Lalu aku menjadikan bantal tangga depan rumah Nabi atau kemahnya. Al-fustat adalah khaimah yaitu ke kemah. Nah, berarti kan kalau kemah Nabi saw ketika itu di luar rumah atau ketika safar. Ini menunjukkan bahwasanya memperhatikannya si Zaid ini salat Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun fil hadar, tidaklah nabi ketika itu lagi mukim. Karena ada kata-kata fustat. Berarti kemah kan? Berarti ketika itu Nabi saw tidaklah mu, mukim, berarti lagi sah, safar. Walaisa ma'ahu ihda zaujatihi dan tidaklah bersama Nabi salah satu dari istri-istri beli, beliau. Wa illa lam yakun Zaidun radiyallahu taala anhu la yaf'alu Seandainya ada istilah satu istri Nabi entah di rumah atau ketika di safar di kemah maka Zaid tidaklah melakukan yang demikian. Kan tadi disebutkan di antara e, maknanya adalah kalaupun seandainya si Zaid ya melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam salat demikian di rumah beliau bisa jadi maknanya adalah beliau minta izin kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk melihat bagaimana beliau salat. Kemudian kata Zaid mengatakan maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat yang ringan. Dua rakaat yang ringan ini inilah yang diisyaratkan di hadis Abu Hurairah sebelumnya, yaitu jika salah seorang dari kalian bangkit untuk yang mulail, maka hendaklah membuka salatnya dengan dua rakaat yang yang ringan. Nah, ini termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita bangun tahajud misalnya lima rakaat maka buka dulu dengan dua yang ringan. Setelah itu baru bisa pian panjangkan. Bagaimana kalau misalnya pian karena hafal surah Al-Baqarah misalnya panjang-panjang, maka pian bisa dalam satu rakaat itu wadduha, alam nasyrah, at-tini zaitun dan seterusnya. Bisa kita panjangkan dengan surah-surah yang yang pendek. Jadi intinya kita buka dengan salat dua rakaat yang ringan, kemudian setelahnya lebih lebih panjang agar mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan boro-boro bisa menu, apa bisa <laughs> mengikuti petunjuk Nabi bangun jakada. <laughs> ya kita berusaha lah berijtihad ya. Ada HP maka pian pasang alarm. Ada istri maka pian minta apa minta bangun, kami minta garakkan. Ya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tips yang paling utama agar bisa bangun di tengah malam adalah hindari perbuatan maksiat di siang hari. Hindari perbuatan maksiat di siang hari. Jadi makanya e, ketika seseorang itu tidur ya, maka dia dianjurkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk merenungkan e, ketika di siang harinya dia ngapain ya. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa bangun di tengah di tengah malam karena tidak ada yang bisa mencegah kita untuk berbuat ketaatan kecuali maksiat yang kita kerjakan sendiri sehingga susah untuk bangun tengah malam. Kemudian kata eh, sahabat ini maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat yang panjang tadi, panjang panjang panjang yang lama yang lama yang lama. Sahabat ini mengatakan tiga kali berarti menunjukkan sholat Nabi setelah dua rakaat yang ringan tadi benar-benar sangatlah lama. Kemudian baru setelah dua rakaat berikutnya lebih ringan, lebih ringan sampai 12 rakaat, 12 rakaat. Ini menunjukkan bahwa panjangnya salat Nabi itu mulai sedikit berkurang-berkurang lebih ringan. Dua rakaat pertama ringan dulu startnya, kemudian baru setelah berikutnya lebih panjang, kemudian baru berkurang-berkurang sampai ke 12. Kata Syekh mengatakan ذكر زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث عشرة ركعة بدءا بالركعتين الخفيفتين وسبق نحوه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والجمع بين هذا وبين قول عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة annal ihda asyrata raka'atan biduni hataini raq'atainil khafifataini. Kata Syekh mengatakan Zaid radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 13 rakaat itu dengan memulai dua rakaat yang ringan dan telah disebutkan hadis yang seumpama dengan hadis ini itu dari Abdullah bin Abbas bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga salatnya menggabung 13 rakaat dengan menggabungkan dua rakaat yang ringan. Nah, bagaimana caranya menggabungkan hadis ini dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu Aisyah mengatakan, "Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah di bulan Ramadan dan juga tidaklah menambah di selain Ramadan 11 rakaat." Bagaimana bagaimana menggabungkan dua hadis ini? Maka jawabannya adalah bahwa 11 rakaat yang disebutkan oleh Aisyah dengan tidak menggabungkan dua rakaat yang yang ringan. Adapun yang 13 dengan menggabungkan dua rakaat yang yang ringan. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya nomor 270. Al-Imam Tirmidzi mengatakan haddatsana Ishaq bin Musa qala haddatsana Ma'an qala haddatsana Malik an Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi An Abi Salamah ibni Abdurrahman annahu akhbarahu annahu sala Aisyah radhiyallahu taala anha kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Faqalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyazid fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rak'atan yusalli arba'an la tas'alu an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an la tas'alu an husnihinna wa tulihinna ثم يصلي ثلاثا قالت Aisyah قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا inna إن عيني تنامان ولا ينام قلبي Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Imam Tirmidzi mengatakan menceritakan kepada kami Ishaq bin Musa. Beliau berkata menceritakan kepada kami Ma'an, beliau berkata menceritakan kepada kami Malik dari Sa'id bin Abi Sa'id al mukbri dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwasanya beliau mengkabarkan kepadanya bahwasanya beliau yaitu Abu Salamah bin Abdurrahman bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi sangat banyak para tabi'in itu bertanya kepada siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Terlebih perkara yang sahabat laki-laki tidak mengetahui seperti masalah haid, masalah nifas, bagaimana ibadah Nabi di rumah beliau itu kan sahabat gak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa pertanyaannya? Tabiin ini bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan? Maksudnya salat apa? Salat qiyamul lail di bulan Ramadan. Maka Aisyah menjawab, tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi salatnya di bulan Ramadan dan juga di bulan yang lain lebih dari 11 rakaat. Nah ini kan tadi ulang sebutkan bahwa seakan-akan hadis ini dengan hadis yang sebelumnya bertentangan. Hadis sebelumnya mengatakan 13 rakaat, hadis ini se 11. Maka jawabannya apa? 11 rakaat ini dengan tidak menggabungkan dua rakaat yang yang ringan. Kemudian cara menggabungkan yang kedua, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bisa sebelas, bisa juga tiga tiga belas. Nah, sebelas rakaat, bagaimana uh, rinciannya? Nabi sholat empat rakaat. empat rakaat dan maka engkau tidak bertanya bagaimana bagusnya dan lamanya empat rakaat tersebut. Kemudian kata Aisyah meneruskan Kemudian beliau sholat empat rakaat yang engkau tidak bertanya bagaimana bagus dan lamanya empat rakaat ter tersebut. Nah, jadi empat rakaat empat empat rakaat ya. Memang afdolnya adalah dua rakaat dua dua rakaat. Ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salatul laili masna masna. Sholat malam itu dua rakaat dua dua rakaat. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan teks Arabnya atau hadisnya, eh, Aisyah mengatakan setelah Rasul mengerjakan empat rakaat kalimat summa. Ada kalimat summa. Kalimat summa dalam bahasa Arab itu kemudian kan artinya itu adalah ada jeda antar empat rakaat setelah empat rakaat yang lain ada je jeda tidak langsung dikerjakan Makanya kalau kita salat uh, apa tarawih, itu kapan istirahatnya Abu Akila? Setelah empat rakaat yang pertama, kita istirahat dulu. dua menit, tiga menit, bukan langsung disambung, ya, tidak langsung di disambung. Makanya kan tarawih di antara mananya apa tarawih? Dari kata rohah, istirahat. Ada waktu istirahatnya yaitu setelah empat rakaat kemudian duduk dulu istirahat tidak langsung disambung sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah empat rakaat kemudian empat rakaat thumma yusalli kemudian beliau salat tiga rakaat. Maka Aisyah mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum witir?" Ya, atana muqabla antutir, apakah engkau tidur sebelum engkau melaksanakan sholat witir? Maka uh, Rasul menjawab, "Wahai Aisyah, inna ainayya tanamani wala la yanamu qalbi." Sesungguhnya dua mataku tidur tertutup tetapi tidak tidur hatiku. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hatinya tidaklah tidur, tetap terjaga sekalipun dua matanya menutup. Makanya Nabi saw alaihi wasallam adalah sosok yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena hati beliau selalu terjaga sekalipun dua mata beliau ter tertutup. Kalau kita <laughs> mata terbuka tapi kadang berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Sangat jauh ya kalau kita melihat bagaimana ibadah Nabi di malam hari ini kita bandingkan dengan diri kita sangat jauh tidak ada apa-apanya subhanallah. Padahal Nabi itu sibuknya luar biasa sebagai apa? kepala pemerintah, sebagai kepala uh, rakyatnya, para sahabat manusia. Kemudian beliau juga adalah seorang suami yang banyak memiliki istri, subhanallah. Tapi ibadahnya luar biasa. <laughs> Siangnya sibuk dengan umat, malamnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bandingkan dengan diri kita rasa tidak ada apa-apanya, itu kita sudah merasa masuk surga sudah. <laughs> Ya maka sibukkan dengan menuntut ilmu, ya. Menuntut ilmu itu ibadah yang mudah. Kita hanya duduk saja. Beda dengan sholat, ya. ada ruku, ada kadang capek ya. <laughs> Maka kalau seandainya kita susah untuk bangun malam ya. Kemudian maka sibukkan dengan menuntut ilmu agama. Kita duduk mendengarkan. Insya Allah ada uyuh ya, kalau cuma duduk ya. Yang paling pian ada yang ngantuk, <laughs> ada yang guring. <laughs> yang capek cuma ustadznya saja ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi masya Allah ibadah menuntut ilmu ini. Ya. Kadang sejam, kadang dua jam. Ya. Kalau sejam dua jam kan biar sholat terus menerus kan capek. Ya. Maka bisa apa diperbanyak dengan menuntut ilmu agama. biar bisa mendengar kajian di rumah. Ya. Bisa membaca buku di rumah. Ya. Kemudian sholat sunnah ini uh, termasuk rukun nggak berdiri. Bukan rukun ya. Jadi kalau sholat sunnah ketika kita melaksanakannya maka boleh duduk sekalipun kita mampu untuk berdiri karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat sunnah sambil du duduk nah ini cara agar kita bisa menjaga sholat sunnah contoh pian koler pada menggawe sholat sunnah pian bisa kerjakan duduk sekalipun pahalanya cuma setengah dari yang berdiri itu cara kita menjaga sholat sunnah yang penting jangan sampai ketinggalan karena papa pian kerjakan sambil sambil duduk Kadang tuh ada ketika masa-masanya koler benar pala salat duha koler, salat witir koler. <laughs> Maka enggak apa-apa kalau kita seandainya memilih untuk duduk sehingga masih terjaga salat salat-salat sunnah kita. Karena salat sunnah itu adalah sebagai penyempurna dari salat yang fardu. Kita akui salat fardu kita jauh dari dari kata khusyuk. Dari kata khusyuk macam-macam kemana mana pikiran kita ya. Orangnya di masjid, pikirannya ke pasar sudah. Nah, maka yang menambalnya apa? Untuk menyempurnakan yang fardu tadi, yaitu dengan ibadah yang sunat. Salat sunnahnya diperbanyak. Kita teruskan ya. Nah, jadi di sini di hadis ini menunjukkan bahwa ibadah Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana perkataan Aisyah, bahkan Aisyah e, menegaskan ibadah Nabi tidak lebih dari 11 rakaat. Entah ketika di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Dan ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengerjakan qiyamul lail ini maka lama ya. Cukup cukup lama. Makanya disebutkan hadis berikutnya nanti surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, Al-Imran dan seterusnya. Ya. Nah, kita baca penjelasan Syekh Abdul Razzaq uh, Aisyah mengatakan bahwa tidaklah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menambah di bulan Ramadan dan juga selain bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Kata Syekh mengatakan, kenapa Aisyah mengatakan 11 rakaat, sahabat yang lain mengatakan 13, kata Syekh lam tu'idda fi hadzal raq'atainil khafifatainil lataini lam ta'udda fi hadzal raq'atainil khafifatainil lataini kana sallallahu alaihi wasallam yaftatihu bihima qiyamal lail li'annaha fassalat Aisyah tidak uh, memasukkan dua rokat yang ringan yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka dengan keduanya kiamul lailnya. Kalau itu digabungkan dua rokat tadi maka menjadi berapa? 13. Tapi Aisyah tidak meng menggabungkan karena dua rokat eh, karena Aisyah radhiyallahu taala anha memisah memisah antara dua rokaat dengan empat rokat yang Nabi ker kerjakan. Kan Nabi empat rokat empat rokaat Sedangkan ini adalah dua dua rokat maka Nabi Aisyah tidak meng, menggabungkannya. Maka hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang sebelumnya yang mengatakan Nabi sholatnya 13 rokaat Nah, kemudian kata Aisyah mengatakan, Nabi sholat 4 rokaat maka engkau tidaklah bertanya bagaimana bagus dan lamanya ya 4 rokaat tersebut. Kemudian beliau sholat lagi 4 rokaat engkau tidak bertanya bagaimana bagus dan lamanya 4 rokaat tersebut. Jadi kan ada empat rokaat, ada empat rokaat. Kata Syekh mengatakan, lakinnal arba'ats tsaniyata aqsar minal arba'il awal. Kama yuwaddihu dzalika hadits Zaid bin Khalid radhiyallahu taala anhu haitsu qala wa huma dunal lataini qablahuma. Nah, tetapi empat rokaat yang kedua itu lebih pendek daripada empat rokaat yang pertama. Jadi memang yang pertama itu panjang, kemudian setelahnya pen pendek. Bukan eh, sebaliknya, pendek kemudian panjang. Itu yang terasa capek. Panjang dulu baru pendek. Ada kisah lucu ya. Hendak eh, ceritakan tapi bingung belum. Jadi ada apalah di Arab Saudi itu di Madinah itu albek mungkin kalian tahu. Itu cara makannya bagaimana agar kita bisa itu kan albek itu porsinya banyak apalah empat empat potong ayam itu setengah ekor. Itu kita makan kayak itu di sana. <laughs> kita makan mak Biasanya ketika jamaah umroh dibawa ke sana, mereka nggak bisa menghabiskan. Cara menghabiskannya bagaimana? Yang besar dulu baru yang kecil. Yang besar dulu <laughs> baru yang kecil. <laughs> Karena ulun kan seperti itu. Yang besar dulu baru yang kecil. Ya. Apa hubungannya dengan ini ya? Intinya adalah uh, apa namanya? Ketika kita melaksanakan ibadah dan itu berulang-ulang seperti sholat tahajud ini, contoh pian misalnya tujuh rakaat membiasakan qiyamul lail maka dua rakaat buka dulu dengan yang ringan, kemudian setelahnya yang paling panjang. Kemudian dua rakaat berikutnya yang paling pendek, yang paling pen pendek. Itu agar memudahkan untuk tubuh kita sendiri tidak langsung panjang semuanya. Nah, kemudian Rasul mengatakan di hadis ini inna ainaya tanaman wala yanamu qalbi. Sesungguhnya dua mataku e, tidur tetapi hatiku tidak tidak tidur. Ini termasuk <clears throat> mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kekhususan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah ada selain Nabi orang seperti ini? <laughs> Misalnya dia ada orang yang bukan Nabi dia mengaku mataku ini tutup, hatiku ya tapi dia bukan nabi. <laughs> Maka jangan dipercayai. Ini kekhususan milik Nabi Shallallahu alaihi wasallam saja. Ya. Dua mata beliau memang tertutup, tetapi hati beliau tidak tidak tidur masih ter, terjaga. Ini menunjukkan kata Syekh bahwa uh, dua mata beliau tertutup tidur tetapi hatinya senantiasa terjaga, tidak tidur. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena mata beliau tertutup tetapi beliau masih bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Satu hadis lagi pula, Hadis nomor 271 dan 272. Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Ishak bin Musa, beliau berkata menceritakan kepada kami Ma'an, beliau berkata menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab Muhammad bin Abdullah bin Ubaidullah bin Syihab. Dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan bahwa Rasulullah saw alaihi wasallam salat di malam hari 11 rakaat yang beliau berwitir darinya satu rakaat. Ini menunjukkan apa? Minimal salat witir satu rakaat. Nabi 11 10 rakaatnya bukan witir, kemudian terakhirnya satu rakaatnya adalah wi, witir. Maka jika beliau selesai dari salat witir tadi, ittaja'a ala syiqqihil aiman. Beliau berbaring apa? di atas bagian kanannya. Beliau berbaring ketika berbaring maka beliau berbaring dengan posisi apa bagian kanan. Bagian kanan di di bawah, beriring ke sebelah sebelah kanan. Nah, ini menunjukkan bahwa kebiasaan Nabi tidur itu posisinya apa? Miring ke sebelah kanan. Nah, di antara uh, keutamaan miring ke sebelah kanan tadi ya, yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi itu cepat bangunnya. Bagi orang yang sering kebablasan tidur, apalagi asar dan subuh. Maka caranya adalah dengan miring ke sebelah kanan. Sekaligus adalah mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ketika tidur. Ya, jadi pipi kanan pian di pipi tangan kanan di pipi kanan, kemudian miring ke sebelah kanan. Imam Nawawi menyebutkan alasan kenapa demikian. Sebelah kanan miring ke sebelah kanan itu itu lebih cepat untuk bangun karena jantung posisi di sebelah kiri. Ketika miring ke sebelah kanan, jantung tergantung dan mudah untuk untuk bangun. Beda seandainya kalau pian miringnya ke sebelah kiri, jantung di bawah. Ketika jantung di bawah dia terasa enak, terasa nyaman sehingga kebal belasan untuk tidur. Bisa dipahami apa kila Jadi ketika sebelah kanan jantung ke terangkat tergantung ke sebelah kiri. Jadi dia tidak merasa nyaman, tidak merasa apa ya, tidak merasa uh, enak ketika tidur sehingga mudah untuk bangun. Tapi tatkala pian miring ke sebelah kiri, jantung itu dia mudah untuk istirahat sehingga apa? susah untuk bangun. Karena jantung sudah enak untuk untuk tidur ya. Itu beliau menyebutkan di al minha Syarah Sahih Muslim. Jadi alasannya adalah di antara yang disebutkan oleh beliau untuk mempercepat bangun kalau kita bangunnya biasa juru orang adalah guring mati ya. Kalau bangun itu sangat sulit, maka pian bisa mengamalkan cara posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidur yaitu miring ke sebelah ke sebelah kanan. Hadis yang berikutnya ini hadis yang sama tapi dari jalur yang lain dari eh, guru beliau yang lain yaitu kata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar beliau berkata menceritakan kepada kami Ma'an dari Malik dari Ibnu Syihab kemudian yang sama dengan hadis ini kemudian ada perpindahan sanad Imam Tirmidzi mengambil dari guru yang lain Kutaibah dari Malik. Jadi ketemunya dari Imam Malik, kemudian dari Ibnu kemudian dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini juga menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam salat malamnya 11 rakaat yang mana Nabi satu rakaatnya adalah witir. Kemudian beliau berbaring. Berbaring di sini nanti para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan itu disunahkan, ada yang tidak. Kemudian Adapun riwayat yang mahfuz yang dipelihara atau dijaga dijaga bahwa riwayat Nabi berbaring itu yang disunahkan adalah setelah mengerjakan qabliyah subuh. Itu nanti akan kita bahas tentang berbaring. Pembahasan pertama apakah berbaring itu yang disunahkan setelah witir atau setelah qabliyah subuh. Kemudian apa tujuannya berbaring? Ada yang mengatakan tujuannya adalah karena uh, qiyamul lail sebelumnya. Jadi agar bisa mata bisa beristirahat, tubuh bisa beristirahat untuk sholat subuh maka dengan ber, berbaring. Allah alam bisawab insyaallah akan kita sambung permasalahan berbaring ini di pertemuan berikutnya. Tetapi yang jelas berbaring itu kata para ulama disunahkannya adalah ketika beli setelah mengerjakan qabliyah subuh itu bukan di masjid tetapi di di rumah. <laughs> Kalian kuring di sini. Bukan ya. Itu di rumah wah, bukan di bukan di masjid.